Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Usul As-Sunnah karya Al-Imamu Ahmad bin Ahbin bin bin Hanbal rahimahullah Syaibani dengan membacakan beberapa keterangan atau syarah dari Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan masuk kepada keterangan Imam Ahmad bin Hambal tentang kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni kedudukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hubungannya dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Yeah. Beliau akan menjelaskan kepada kita tentang betapa tingginya kedudukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam betapa agungnya ya kedudukan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara yang wajib diyakini oleh seluruh kaum muslimin. Ya. Sehingga insyaallah taala kita akan membahas biidznillah dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala permasalahan ini. Berkata Al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Was sunnatu indana asaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Was sunnatu tufassirul Qur'an. Wahia dalailul Qur'an. Walaysa fis sunnati qiyasun wala tudrabu lahal amsal wala tudraku bil uquli walal ahwa innama huwal ittiba' wa tarkul hawa ya yeah. sampai sini pembahasan atau ada yang eh, apa namanya ingat lebih dari ini pembahasan ya. Yeah. baik Sepertinya ini yang akan kita bahas biidznillah azza wajal pada kesempatan ini. Beliau mengatakan, ya, As-sunnatu indana asaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan pengertian sunnah, pengertian hadis. Beliau mengatakan sunnah itu ya, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah segala yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah asar asarnya Rasul. Semua yang dinisbatkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan-persetujuan Rasul atau sifat-sifat Rasul. Ya. Ini harus dimengerti oleh kaum muslimin. Jadi yang namanya hadis adalah semua yang dinisbatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dinisbatkan kepada beliau, bukan hanya ucapan saja atau bukan hanya perbuatan saja. Tetapi segala yang dinisbatkan kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ucapan beliau atau perbuatan beliau atau persetujuan-persetujuan beliau atau apa sifat-sifat beliau. Inilah yang disepakati oleh para ulama ahlul hadis tentang pengertian hadis. Ketika mereka menjelaskan makna hadis, hadis adalah kullu ma udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au wasfin khalqiyin au khuluqiyin. Jadi mereka para ulama ahlul hadis mendefinisikan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan, dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan atau persetujuan-persetujuan Rasul atau apa sifat-sifatnya Rasul. Baik sifat itu terkait dengan sifat jasad atau terkait dengan sifat akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan apa? Hadis. Ya. Mana yang wajib kita pelajari? Ya semuanya baik ucapan beliau atau perbuatan beliau ya, atau persetujuan beliau atau sifat-sifat beliau ya semua kita pelajari ya. karena semuanya adalah hidayah semuanya adalah petunjuk dan manakala kita mendengar ya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihi kitabullah wa sunnati aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati dan sunnahku, yakni hadis-hadisku. Yang dimaksud dalam sabda Rasul ini adalah semua yang dinisbatkan kepada Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Baik ucapan, perbuatan, ya, atau takrir, persetujuan, atau apa? sifat. Semuanya hidayah. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Sambil mengingat contoh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh hadis berupa ucapan adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul innamal a'malu niyat wa fi riwayah niyati ya. ya Umar bin Khattab mengatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya amalan-amalan itu sah dan tidaknya diterima dan tidaknya di sisi Allah tergantung dari apa niat ini ucapan siapa? Rasul. Namanya hadis. Demikian pula perbuatan Rasul. Ketika para sahabat menceritakan bagaimana perbuatan Rasul. Ketika Rasul ruku, ketika Rasul sujud, ketika Rasul mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram di mana posisinya ketika para sahabat sedang menceritakan perbuatan-perbuatan Rasul, ya, apa yang dinisbatkan kepada Rasul berupa perbuatan itu pun namanya apa? Hadis. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha suatu malam kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak ada di sampingnya. Gelap ketika itu di dalam rumah beliau, maka Aisyah ya mencari-cari Rasul dengan tangannya Kemudian ternyata tangannya Aisyah menyentuh ya, kedua telapak kaki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi beliau sedang apa? Sujud. Naam. Ini Aisyah sedang menceritakan perbuatan siapa? Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya. Di situ juga ada faedah, wallahu a'lam, bahwasanya ketika seorang sujud, ya, kedua telapak kaki ini tidak dipisahkan namun dia apa ya ya eh, apa namanya disatukan ketika itu Aisyah memegang dan memegang dua telapak kaki siapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Wallahu a'lam ini perbuatan ya. kemudian persetujuan persetujuan juga apa hadis ya ketika misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bersama dengan sahabat ketika itu bersama dengan Khalid ibnul Walid disuguhkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya daging dhab daging apa dhab hewan sejenis biawak bukan biawak tetapi sejenis apa biawak di situ Khalid ibnul Walid memakannya. Dan Rasul tidak memakannya, Rasul membiarkan. Rasul tidak melakukan, tapi Rasul membiarkan siapa? Khalid ibnul Walid memakannya. Ya. Ketika Rasul mendiamkan sesuatu, ini memiliki nilai. Tidak sembarangan, Ketika Rasul membiarkan sesuatu di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalil bahwasanya sesuatu itu hukumnya apa? mubah, boleh. Ya. Karena seandainya sesuatu itu haram, mustahil bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Mendiamkannya, mustahil. Tidak ada kejelekan sedikit pun kecuali beliau terangkan. Tidak ada kebaikan sedikit pun kecuali beliau juga terangkan. Mustahil kalau ada sesuatu yang haram di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kemudian sakat diam, mustahil. Jadi diamnya Rasul memiliki apa? Nilai. Ya. Demikian pula termasuk dari eh, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Sifat. Ya. Baik sifat itu sifat jasad atau sifat apa? Akhlak. Ya. Wabillahi taufik. Dan para ulama memperhatikan semuanya ini. Memperhatikan semua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa ucapan-ucapan atau berupa perbuatan-perbuatan atau berupa persetujuan-persetujuan beliau atau sifat-sifat beliau semuanya diperhatikan oleh para ulama dan semuanya adalah hidayah semuanya adalah apa hidayah tentang sifat-sifat Rasul misalnya ya, tentang sifat-sifat Rasul Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau memiliki sebuah kitab yang berjudul as syamail Al-Muhammadiyah. Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Ya. Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Kitab ini as syamail Muhammadiyah berisi pembahasan tentang sifat-sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sifat itu sifat jasad beliau, ya seperti tingginya beliau, ya Rasul tidak tinggi sekali, tidak pula apa pendek. Tentang kulit beliau tidak hitam, tidak pula apa ya putih, ya sekali itu tidak. Tentang rambut beliau tidak keribu, ya keriting sekali, tidak pula apa namanya lurus ya. tentang bagaimana mancungnya hidung beliau tentang bagaimana lebatnya jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana beliau berbicara ya tentang dadanya beliau termasuk tentang tanda kenabian yang ada di pundak beliau sallallahu alaihi wasallam berupa daging yang tumbuh sebesar apa namanya telur burung merpati kurang lebih dan mengeluarkan bulu-bulu yang sangat halus dan sangat indah, lebih halus daripada sutra. Itu semuanya diceritakan, dikisahkan oleh para ulama, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in. Sifat-sifat Rasul semuanya dia apa? Diceritakan, dikisahkan. Ya. Mungkin di antara jamaah ada yang bertanya, apa faedah kita apa namanya membaca sifat-sifat Rasul ini? Ya, apa di antara faedah membaca sifat-sifat Rasul tersebut? Ya. Toh kita tidak bisa mencontohnya. Ya, ini ada sifat-sifat yang tidak mungkin kita apa? mencontoh. Misalnya tinggi tubuh, bisa tidak kita mencontohnya? Kan tidak bisa. Kita pendek, misalnya Allah takdirkan kita pendek. Ya. Hidung, Allah sudah jadikan kita pesek misalnya kan, hidungnya. Nah, tidak bisa kita apa namanya? Ya, mencontoh beliau. Ya. Atau misalnya rambut, ya Allah takdirkan rambut kita sudah kribo misalnya atau kulit kita hitam ini perkara yang kita tidak bisa bah ya menyamai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu apa faedah ketika kita ya membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa apa sifat ya maka sebagaimana telah dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam taroktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihi kitabullah wa sunnati ya kalian tidak akan sesat selama-lamanya ketika berpegang teguh dengan Alkitab dan sunnah maka ini diantara faedahnya juga itu ya ketika kita membaca sifat-sifat Rasul banyak faedah yang pertama ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah di antara faedah membaca sifat-sifat Rasul yang pertama jelas menambah kecintaan kita kepada Rasul ya yeah Menambah kecintaan kita kepada Rasul. Ya. Setiap kali kita membaca, kita membaca nama beliau, kita bersolawat kepada beliau, tambah kecintaan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau tidak ada faedah kecuali hanya ini, ini sudah cukup faedah yang sangat besar. Kecintaan kepada siapa? Rasul. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Almaru ma'aman ahab." Sesungguhnya seorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang apa? dicintai. Maka dengan kita membaca sifat-sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan bertambah kecintaan kita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bertambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Bertambah yakin kita dengan Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita mendapatkan bahwasanya sifat-sifat beliau adalah sifat-sifat yang sempurna. Dari sisi kemanusiaan Allah berikan sifat-sifat yang sempurna. Ya. Ini menunjukkan inayah, menunjukkan betapa perhatian Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasulnya sebagai orang yang sangat kuat, sebagai seorang yang sangat indah sehingga tidak mungkin dicacat dan dicela dari sisi apa? tubuhnya, jasadnya. Ya. Tidak ada orang-orang kafir, musuh-musuh Islam yang bisa mengatakan Nabi kok cacat. Tidak bisa. Ya. Nabi kok wajahnya buruk. Juga tidak bisa. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai orang-orang yang atau beliau sebagai orang yang sempurna sifat jasadnya sebagaimana juga Allah jadikan beliau sempurna apa sifat ahlaknya. Ya. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara faedah seorang membaca sifat-sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah terbebas dan diselamatkan dari kesesatan insya Allah. Ya. Di antara manusia sesat ketika tidak mengenal sifat-sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara manusia ada orang-orang yang sesat karena tidak mengenal sifat-sifat Rasul. Salawatullahi wasalamuhu wasallam Seperti orang-orang sufi ekstrim, ya. Orang-orang yang mereka biasa berdalil dengan mimpi. Ya. Jadi mereka ini orang-orang sufi ini, ya. Mereka sering berdalil dengan mimpi. Dan banyak mimpi-mimpi mereka adalah cerita dan kisah yang dusta. Saya bermimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan beliau. Kemudian beliau mengatakan ini ini ini, silahkan lakukan amalan ini. Ya. Ada solawatan jenis baru ya, yang diajarkan oleh Rasul dalam mimpi. Ada solat baru yang diajarkan oleh Rasul dalam apa? Mimpi. Misalnya. Ya. Mereka sesat dengan sebab itu. Syaitan bisa mengganggu mimpi manusia. Ya. Dalam masalah mimpi ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai siapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa menyerupai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang yang mengatakan mengaku saya mimpi bertemu dengan Rasul, kita tanya kepada orang tadi, kamu mimpi ketemu dengan Rasul? Iya. Coba sebutkan sifat orang yang kamu temui dalam apa? Mimpimu. Kalau dia mengatakan, oh orangnya pendek, ya, kulitnya hitam, ya, rambutnya keribu, ya, dia mengatakan saya Rasulullah. Berarti yang dilihat Rasulullah atau bukan? Bukan, kadzib, dusta. Syaitan itu. Ya. Atau mungkin ada orang yang mengaku sebagai rasul namun halikul lihyah, tidak memiliki apa? Jenggot, kerok jenggotnya. Bukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kamu lihat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki jenggot yang sangat lebat, sangat lebat. Iya, jenggotnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat lebat. ya. Sampai kelihatan dari belakang orang yang sholat itu melihat gerakan lihyah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau baca sebelum Al-Fatihah?" Engkau tidak ada suaranya, terdiam, kemudian engkau membaca Al-Fatihah, apa yang engkau baca sebelum Al-Fatihah? Rasul bertanya, "Dari mana kalian tahu saya membaca sesuatu sebelum Al-Fatihah?" Kata para sahabat, "Bittirabi lihyatika," dengan goncangan lihyah, goncangan jenggot yang kami lihat dari belakang. Ini menunjukkan beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki lihyah yang apa? Yang lebat. Ya. Ketika seorang mengerti sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ditipu oleh syaitan. Ya. Datang mengaku sebagai nabi dalam mimpi dengan sifat-sifat yang jelek. Mustahil itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mustahil. Apalagi ditambah dia mengajarkan sesuatu yang baru dalam syariat Islam. Ya. Mengajarkan sesuatu yang baru dalam syariat Islam. Syariat Islam sudah selesai. Wahyu sudah terputus, terhenti dengan wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam sudah sempurna. al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Jadi pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Telah sempurna syariat Islam ini. Ya. Yeah. Taib. Jadi ada dua kedustaan yang tampak dalam mimpi tadi. Yang pertama yaitu sifat yang ada bukan sifatnya siapa? Rasul. Kemudian yang kedua dia mengajarkan sesuatu yang baru dalam apa? Agama. Sudah gadib. Namun mereka orang-orang sufi yang biasa berdalil dengan manamat, dengan mimpi-mimpi itu menjadikan itu sebagai dalil Ketika mereka tidak mampu memahami Al-Quran, ketika mereka tidak mau belajar hadis, mereka lari kepada dalil-dalil yang lain yang bukan dalil. Berdalil dengan mimpi, berdalil dengan hawa nafsu, berdalil dengan adat istiadat. Ya. Yeah. min dalik. Al-Khulasah kesimpulannya, Al-Imamu Ahmad bin Hambal, beliau menjelaskan tentang makna sunnah Rasul atau hadis Rasul. Di dalam ucapan beliau, was sunnatu indana asaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sunnah itu, hadis itu menurut kami ahlu sunnah wal jamaah adalah semua yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa ucapan baik berupa perbuatan atau takrirat persetujuan persetujuan Rasul atau juga sifat-sifat Rasul dan semuanya sekali lagi adalah apa hidayah termasuk ketika mempelajari sifat-sifat Rasul. Ya. Wabillahi taufik. Taib. Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah, beliau mengatakan, "Ma hiya sunnah?" Apa itu sunnah? Hiya asarur rasuli. Sunnah itu adalah asar peninggalan-peninggalan Rasul, yakni aqwaluhu, semua ucapan-ucapan beliau, wa af'aluhu, semua perbuatan-perbuatan beliau wa taqriratuhu dan semua persetujuan-persetujuan beliau alaihi salatu wassalam semoga salat dan salam terlimpah atas beliau termasuk juga semua apa tadi sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam baik sifat jasadiyah jasad atau khuluqiyah akhlak ya yeah wahiyallati faradallahu tabaraka wa ta'ala alaina ittiba'aha wa tamassuk biha dan itulah yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berpegang teguh dengannya ucapan Rasul kita diperintahkan berpegang teguh dengannya perbuatan Rasul juga demikian takrirat persetujuan-persetujuan Rasul termasuk juga sifat-sifat apa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah beliau menyebutkan sebagian dari kedudukan sunnah Rasul, kedudukan hadis. Beliau mengatakan was sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Taib. Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau menjelaskan tentang sebagian dari kedudukan sunnah yang tadi juga telah kita sebutkan sebagiannya ya. Beliau mengatakan was sunnatu tufassirul Qur'an dan hadis itu ya, tufassirul Quran, menafsirkan Al-Quran. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya masih mujmal, global, ya, tidak bisa difahami kecuali dengan menafsirkannya menggunakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat yang masih umum dijelaskan pengkhususannya dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang masih mutlak, ya, disebutkan takyidnya di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang masih mujmal, masih global, disebutkan rinciannya dan tafsirannya dalam Al-Quran. Dan misalnya sangat banyak, sangat banyak misal. Taib. Seperti ayat-ayat tentang sholat, wa aqimus tegakkanlah sholat. Rinciannya ada dalam hadis tentang berapa rokaat sholat subuh, berapa rokaat sholat duhur, apa yang dibaca ya pertama kali ketika masuk dalam salat takbiratul ihram Allahu akbar ya kemudian setelah takbiratul ihram apa yang dibaca doa iftitah dengan berbagai macam jenis doa iftitah yang diajarkan oleh Rasul kemudian ketika sujud apa yang dibaca ketika tasyahud apa yang dibaca sebelum salam apa yang dibaca di antara doa iya ini semuanya ada di mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tentang zakat, wa zakah dan tunaikanlah zakat. Tidak bisa kita mengerti ya dengan sempurna tentang zakat kecuali dengan melihat tafsirnya dalam hadis. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakat, tentang berapa nisabnya, nisabnya berapa, kepada siapa diberikan dan seterusnya semuanya dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan haji, demikian juga tentang puasa, semuanya ya tidak kita ketahui rinciannya, tidak kita ketahui tafsirannya kecuali dengan mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yeah. dalailul Quran. Ya, yeah. dalailul Quran dan sunnah itu adalah dalil-dalilnya Al-Quran. Naam. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah kedudukannya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surah An-Nahl. Ya. Ayat yang ke-44 Allah mengatakan wa anzalna ilaikal dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami Allah telah menurunkan kepadamu zikr yakni Al-Qur'an litubayyina linnas untuk engkau jelaskan kepada manusia. Jadi Al-Qur'an Allah turunkan, tugas Rasul adalah membacakan ayat tadi kepada manusia dan menjelaskannya. Dan penjelasan Rasul itu adalah apa? Hadis. Ya. Yeah. Wabillahi taufik. Dan harus dimaklumi bahwasanya penjelasan-penjelasan Rasul, ucapan-ucapan Rasul, ya, hadis-hadis Rasul juga wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sama wahyu dari Allah. Seperti disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu ala wa inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya aku diberi oleh Allah Al-Qur'an dan yang semisalnya bersama Al-Qur'an. Sama berarti Al-Quran dengan hadis. Semuanya wahyu dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran yang menunjukkan hal ini. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ Dan apa yang diucapkan oleh Rasul itu bukan dari hawa nafsu beliau. Namun yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi ucapan yang beliau ucapkan adalah wahyu. Ya. Yeah. Tanamkan hal ini pada diri kita dan tanamkan hal ini juga kepada keluarga kita, masyarakat kita. Ya. Agar seorang tidak sembarangan di dalam mensikapi apa? Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Harus berhati-hati. Ucapan Rasul adalah wahyu. Ada sebuah kisah yang pernah juga kita sebutkan di sini. Ada faedah di dalamnya, banyak faedah. Ketika pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan kepada Rasul tentang saudaranya yang sakit perut. Ya Rasulullah, saudara saya sakit perut. Apa nasihat Rasul kepada orang ini untuk saudaranya? Isqihi asalan. Pulanglah kamu, beri dia minum madu. Pulang dia, kasih madu. Namun ternyata tidak sembuh. Atau lebih tepatnya belum sembuh. Ya. Datang lagi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah, saudara saya sakit perut. Apa nasihat Rasul? Iskihi asalan. Beri dia madu. Ya. Pulang lagi kasih madu. Ternyata juga belum apa? Sembuh. Sehingga dia memberanikan untuk bertanya lagi kepada Rasul. Ya Rasulullah, saudara saya sakit perut. Ya. Rasul mengatakan iskihi asalan. Beri dia madu. Ya. Ucapan iskihi asalan ini ucapan siapa? Hah? Ucapan siapa? Rasul ya. Rasul yang mengucapkan iskihya asalan. Di dalam Al-Qur'an tidak ada iskihya asalan, tidak ada. Ya. Ini ucapan Rasul. Iskihi asalan. Ucapannya siapa? Rasul saw. Karena ini ucapan Rasul berarti hadis, ya kan? Ini hadis. Maka orang ini akhirnya pulang. Dan sebelum pulang Rasul mengatakan sadaqallah wa kazaba batnu akhik. Allah Maha benar dan yang dusta adalah perut saudaramu. Ya. Coba perhatikan, Rasul mengucapkan iskihi asalan, beri dia minum madu, namun dinisbatkan kepada siapa? Allah. Sodakallah, Allah benar. Ya. Berarti ucapan Rasul ini sumbernya dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata dari beliau. Ya, oleh karena itu Rasul mengatakan demikian. Sodakallah, Allah maha benar. Ya. Wa kadzaba batnu akhik dan yang salah itu perut saudaramu. Beri minum madu. Pulanglah dia memberi minum madu, sembuh walhamdulillah, sembuh. Ya. Yang namanya penyakit dikasih obat-obat kan ya ada proses, ya kan? Ya. Ada dosis. Sabar kan demikian. Ya. Ketika dikasih obat pertama kali sudah ada pengaruhnya tapi belum tampak. Ya, dikasih lagi yang kedua, ada lagi pengaruhnya namun belum juga apa? tampak. Baru setelah yang ketiga kalinya tampak. Ya. Rasul mengatakan ini obat, ya sudah kita yakin itu obat. Adapun belum tampak asarnya, ketahuilah yang salah bukan siapa, ya, bukan sabda Rasul Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Ya, taib. Dan yang seperti ini hendaknya kita tanamkan pada diri kita. Ya. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Ya Ustaz, katanya kalau membaca sebelum keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah ya akan diberikan apa namanya penjagaan akan diberikan apa kecukupan akan diberi apa namanya ya e, dibebaskan dari atau syaitan akan menyingkir darinya dan diberikan hidayah tapi kok kecelakaan ini Ustaz bagaimana namanya ya muncul pertanyaan seperti ini tidak sedikit ya baik yang salah bukan hadisnya yang salah siapa ya, seperti ucapan Rasul tadi sodakallah wa babatun batnu akhik. Ya. Orang harus punya husnul husnudzan kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mesti benar, tidak salah. Ya. Wabillahi taufik. Bisa jadi kamu membaca doa ini, ya kalau kamu tidak membaca doa ini kecelakaannya lebih parah. Ya. Namun ketika engkau membaca doa ini Allah selamatkan kamu. Ya. Allah ganti dengan hidayah. Kamu kecelakaan tapi bisa sabar. Kamu kecelakaan tapi Allah beri kamu keselamatan dari sesuatu yang lebih apa? Besar dari itu. Kenapa kamu tidak bisa apa namanya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ya. E, di dalam Sunan Tirmidzi juga ada kisah yang hampir serupa dengan ini untuk menjawab pertanyaan ini, ya. Kita sedang membahas manzilah kedudukan sunnah ya. Ya, karena kadang ada orang yang seperti tadi, nah, ya, karena belum melihat hasilnya kemudian meragukan apa hadis. Ada sebuah hadis yang mengajarkan untuk kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. la ma'asmihi syai'un fil ardi wala sama wa huwas alim di waktu pagi dan di waktu apa? petang. Ya. Dan di antara fadilah atau keutamaannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sang perawi hadis ini ya, kebetulan punya penyakit lumpuh separuh. Ya, penyakit lumpuh. Ya, sehingga ketika sedang menyampaikan hadis ini, ada di antara hadirin yang memandang dengan heran ya kan. Ini perawi hadis ini kok sakit juga kan demikian mungkin ya. ya. Ya. Maka tanggap ini sang guru melihat Muridnya seperti itu cara pandangnya, nah, melihat memandangnya mungkin heran, nah. kemudian diingatkan oleh sang guru. Nah. Ya. Benar sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja ketika itu, ketika kejadian saya sakit, saya dilupakan oleh Allah membaca doa ini. Ya. Dilupakan membaca doa ini. Ya. Wabillahi taufiq Ya. Dan demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya kedudukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tinggi. Iya. Di antaranya adalah ini, as-sunnah tufasirul Quran, as-sunnah tufasirul Quran, menafsirkan Al-Quran. Ya. Dan kedudukan as-sunnah dengan Al-Quran sama, sebagai apa? Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang diucapkan oleh Rasul adalah wahyu dari Allah. Perbuatan Rasul SAW juga dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selama hadis tadi sahih ya, sahih penyandarannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib kita terima dan kita yakini. Ya, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk selalu mengembalikan segala urusan kita, segala perselisihan kita kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan hanya dikembalikan kepada Al-Quran saja, namun juga kembalikan kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa'in tanaza'tum fi shayi farudduhu ilallahi wa Rasul." Jika kalian berselisih dalam perkara tertentu atau pada sesuatu perkara, farudduhu maka segeralah oleh kalian kembalikan perselisihan kalian ilallah kepada Allah wa Rasul dan Rasul yang dimaksud mengembalikan kepada Allah yakni ila kitabillah, kepada Al-Qur'anul Karim. Waraddu ila Rasul dan mengembalikan kepada Rasul maksudnya arrad ilaihi fi hayatih. Segera datang kepada Rasul. Ketika beliau masih hidup, kalian punya perselisihan, datang kepada Rasul, tanyakan kepada Rasul. Rasul masih hidup. Namun sesudah wafat Rasul, ya, maka kita kembalikan kepada hadis maksudnya demikian. Ya wa ila sunnatihi ba'da wafatihi alaihi salatu wassalam dan kita kembalikan kepada sunnah Rasul, hadis Rasul sesudah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian wahai kaum muslimin. Ya, jangan hanya ribut-ribut saja. Ya, tapi ketika kalian ribut, ketika kalian berselisih, kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Ada yang ribut masalah apa? Amalan tertentu, sholat terbawa kasan misalnya yang ini ngengkeng, oh ini rebokasan ini ibadah yang bagus, ini manfaatnya banyak dan seterusnya. Ini, yang, ini ada yang mengatakan oh tidak, itu kebidaahan, tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ayo bareng-bareng kembalikan kepada Al-Quran dan apa? Sunnah. Ada atau tidak? Rasul mengajarkan atau tidak? Ya. Kalau memang kita betul-betul orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, amalkan ayat ini. Farudduhu ilallah wa Rasul segeralah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jika kalian memang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Raddu ilaihi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da wafatihi alaihi salatu wasallam fahiya maraddun nas wa marja'uhum wa marja'uhum hiya wal Qur'an ala haddin sawa' Syekh Rabi mengingatkan bahwasanya hiya sunnah itu wal Quran dan juga Al Quran ala haddin sawa sama derajatnya sama kedudukannya di dalam mengembalikan semua permasalahan kepadanya. Hatta walaupun di dalam Al-Quran tidak ada, namun ketika dalam sunnah ada ya sudah, pegang teguhlah itu. Walaupun dalam Al-Quran tidak apa? Tidak ada. Karena banyak perkara-perkara yang ada dalam as-sunnah dan tidak ada dalam apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak contohnya. Ya. Banyak contohnya. Apa ada dalam Al-Qur'an pembahasan tentang akikah? Ya. Jumlah apa namanya? E, kambing yang harus disembelih ketika seorang memiliki anak laki-laki. Dan jumlah kambing yang disembelih ketika memiliki anak apa? perempuan. Ya. Ketika berbicara tentang maharim, tentang orang-orang yang diharamkan dalam pernikahan, ya. Di dalam Al-Qur'an tidak ada penyebutan diharamkannya seorang laki-laki menggabungkan antara wanita dengan bibinya. Tidak ada. Tidak ada. Namun ada dalam hadis. Yang ada dalam Al-Quran adalah diharamkan menggabungkan antara seorang wanita dengan saudaranya. Ya, yang ada dalam Al-Quran itu. Iya. Wa antajma'u bainal ukhtain dan dilarang kalian menggabungkan di antara dua saudara. Saya punya istri, kemudian saya poligami, nikah lagi dengan wanita yang kedua ternyata masih apa? saudaranya, entah itu saudara kandung atau sebapak atau seibu, tidak boleh haram. Itu yang ada dalam Al-Quran. Ya. Adapun di dalam hadis ada tambahan lagi. Mengumpulkan antara wanita dengan apa? Bibinya. Ammah atau khalah. Dengan ammahnya atau khalahnya. Saya punya istri. ya. Kemudian nikah yang kedua, poligami. Itu adalah bibi wanita ini. ini saudara bapaknya wanita ini atau saudara ibunya apa? Wanita ini. Juga tidak boleh dilakukan yang seperti itu. Ya. Naam. Walaupun di dalam Al-Quran tidak ada, namun di dalam hadis ada. Ya, harus kita berpegang teguh kepadanya. Kita kembalikan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Wabillahi taufik. Ya. Jangan seperti orang-orang yang mengatakan cukup kita dengan Quran, tidak perlu kita dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Wabillahi taufik. Iya. Seperti orang-orang MTA, ya. Majelis Tafsir Al-Quran, Ya, dalam banyak hal, dalam banyak perkara, menolak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk menolak prinsip-prinsip pokok yang diterangkan oleh Imam Muhammad rahimahullah dalam apa? Dalam risalah ini yang menyebabkan seorang keluar dari jalan ahli sunnati wal jamaah. Termasuk diantara kerusakan mereka, mereka adalah orang-orang yang ya katanya berpegang kepada Al-Qur'an kemudian mengesampingkan apa? hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak hal, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah imah dalam masalah makanan dan seterusnya. Seperti contohnya misalnya kalau bicara masalah makanan, ya mereka mengatakan yang diharamkan itu hanya yang ada dalam Quran. Ya. Babi, bangkai, homer, ya, kemudian darah, itu saja yang dia apa? Yang diharamkan. Itu yang ada dalam Al-Quran. Adapun selain itu, yang tidak ada dalam Al-Quran semuanya halal. Sehingga jangan heran kalau mereka menghalalkan anjing. Ya. Jangan jangan heran kalau mereka menghalalkan apa? Kucing. Jangan heran kalau mereka menghalalkan ular. Jangan heran kalau mereka menghalal, menghalalkan tokek, cicak dan seterusnya. Ya. Nauzubillah min dalik. Betul di dalam Al-Qur'an tidak ada namun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan perkara-perkara yang tidak ada dalam apa? Hadis dalam Al-Quran. Di dalam hadis Rasul Wasallam mengharamkan perkara-perkara yang tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Ya. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kullu bin minas shiba. Rasul mengatakan mengharamkan semua hewan-hewan buas yang bertaring. Masuk di dalamnya apa? Harimau, masuk di dalamnya singa, masuk di dalamnya apa namanya? Semua hewan-hewan yang seperti ini. Ya. Taib. Ya. Haram semuanya. Kucing juga apa? Haram. Anjing juga apa? Haram. Wabillahi taufik. Wa kullu dhi minat tuyur dan semua hewan-hewan burung-burung buas yang menerkam mangsanya dengan apa? Cakar-cakarnya juga diharamkan. Raja Wali, Elang, ya, Aib, dan yang semisalnya. Haram dengan nas sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bisa orang mengatakan oh ini halal buktinya Al-Quran tidak ada dusta ya. kamu membaca Quran tidak sih mana matamu ya. Al-Quran mengatakan fa intanazatum fi syai' ilallahi wa rasul jika kalian berselisih, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa? Rasul. Boleh kita berselisih tentang masalah apa? Harimau haram atau halal, anjing haram atau halal, tidak masalah kita berselisih. Namun ketika kita berselisih, coba kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mau tidak kamu mengalihkan kepada Al-Quran dan Sunnah? Betul, di dalam Al-Quran tidak ada, namun dalam As-Sunnah, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ya wajib bagi kita untuk berpegang apa? Teguh Naam. Itulah prinsip seorang muslim. Wabillahi taufik. Fahiya fil ihtijaji fi abwabil aqaidi wal ahkami wal halai wal harami wasairi syu'unid din hiya marja'un kal Qur'an maka ketahuilah dan yakinilah bahwasanya hadis-hadis Nabi sunnah Rasul itu adalah tempat untuk seorang mengembalikan segala permasalahannya dan menjadi rujukan atau sumber dalam segala urusan baik dalam masalah hukum-hukum al halal dalam menentukan halal wal haram dalam menentukan haram dalam masalah akidah juga demikian dan dalam segala urusan agama al hadis itu marja sumber hukum Al-Qur'an seperti apa? Al-Qur'an. Sama seperti Al-Qur'an. Ya. Wabillahi taufik. Ya. ولهذا كان السلف إذا ورد على أحدهم سؤال في عقيدة أو غيرها يجيب بما يسبق إلى ذهنه من نص قرآني أو نص نبوي لا تفرقة في ذلك ya. oleh karena itu salaf para sahabat atau para tabiin atau atba'u tabiin salafun saleh para ulama salaf kalau ada pertanyaan dari manusia tentang suatu masalah, baik dalam masalah akidah atau dalam masalah yang lain, ketika mereka menjawab dan perlu menyebutkan dalil yang mereka sebutkan, mana dulu yang keluar di benak mereka. Kalau yang keluar dulu dalam benak adalah hadis yang dibacakan hadis, cukup atau tidak? Cukup. Ya. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustadz, apa dalil dalam masalah akidah ini. Kemudian kita sebutkan dalilnya adalah sabda Rasul SAW ini, ini, ini, ini. Tidak boleh orang itu mengatakan, ya Ustadz itu kan hadis, saya minta dari Quran. Nah, boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Maksud saya menolak hadis. Tidak boleh. Ya. Salaf demikian ketika salafun saleh ya, mereka sedang menyebutkan suatu masalah ketika ditanya oleh seseorang masalah ya dan perlu menyebutkan dalil maka yang disebutkan apa saja yang keluar dulu yang terbayang dan terbetik dalam benak mereka ketika yang terbetik dulu Al-Qur'annya Al-Qur'an dibacakan kalau terbetik dalam benak mereka adalah hadis yang dibaca adalah apa hadis kalau dua-duanya baca dua-duanya ya karena sama semuanya kedudukannya Al-Qur'an dan apa hadis Nabi saw. alaihi wasallam ya di antara contohnya adalah ucapan Ibnu Umar Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu ketika datang dua orang tabi'in kepada beliau dalam perjalanan haji atau umrohnya dua orang ini datang menceritakan tentang uh, suatu kelompok yang baru muncul di Basrah yakni orang-orang apa Qadariyah orang-orang Qadariyah yang mengingkari takdir ya. Wahai Ibnu Umar muncul di tempat kami orang yang dikatakan bernama Ma'bad Al-Juhani. Dia dan pengikutnya mengatakan annal amro unuf. Bahwasanya segala kejadian yang terjadi di muka bumi ini perkara yang Allah tidak tahu sebelumnya, yakni tidak ditakdirkan oleh Allah. Nauzubillah. Adab yang sangat buruk, iya atau tidak? Allah baru tahu ketika kejadian itu apa? Muncul. Ini orang yang mengingkari takdir. Karena yang namanya iman kepada takdir kita iman, Allah mengetahui segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu apa? terjadi. Kan demikian ya? Itu takdir. Ya. Makanya Rasul mengatakan Abu Bakar di dalam sorga, masuk dalam sorga. Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Ucapan Rasul ini adalah firman, maksudnya apa? wahyu dari Allah. Sebagian dari apa yang Allah takdirkan. Abu Bakar berada di sorga, Umar di sorga, Utsman di sorga, Ali di sorga. Taib. Allah sudah tahu mereka ini akan masuk ke dalam apa? Surga. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kumpul di sini hari ini, ya. Di Masjid Agung ini, ya. Allah Maha tahu. Ya. Allah Maha mengerti siapa saja yang akan hadir di sini. Sebelum kita berkumpul di sini, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Nah, apa yang dilakukan kita di sini semuanya? Ada yang ngantuk, ya kan? Ada yang tidur, ya. Ada yang mendengarkan dengan apa namanya mata melek satu merem satu dan seterusnya ya kan yang satu berusaha untuk melek yang satu merem mungkin ya kan semuanya sudah ada ya sampai Ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya kamu meletakkan pipimu apa ah, pipimu tanganmu di pipimu kayak gini ya itu sudah Allah ketahui sudah dicatat di lauhil mahfud nah seperti ini ayo ya persis kebetulan dua orang jejer seperti ini itu Ibnu Abbas mengatakan ya ya kamu meletakkan tanganmu di pipimu itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ini orang-orang ini, Ma'bad al-Juhani dan kelompoknya mengatakan annal amro unuf. Jadi perkara yang terjadi itu Allah tidak tahu sebelumnya, tidak ada ditakdirkan. Ya, di situ kemudian Ibnu Umar berfatwa tentang kesesatan mereka. Ya, berfatwa tentang kesesatan apa? Mereka. Ibnu Abbas atau Ibnu Afan, Ibnu Umar mengatakan, "Fa idza laqita haula" Jika kamu bertemu dengan mereka, fa'akhbirhum kabarkan kepada mereka anni bariun minhum saya berlepas diri dari mereka wa annahum buru'a minni dan bahwasanya mereka berlepas diri dariku demi zat yang jiwa Ibnu Umar di tangannya sungguh seandainya mereka berinfak sebesar gunung Uhud emas maqabilahullah Allah tidak akan menerima infak mereka sebesar gunung emas tidak akan diterima oleh Allah subhanallah hatta yukminu bil qadar sampai mereka mau beriman kepada apa takdir apa dalilnya ah di situ Ibnu Umar menyebutkan dalil dalilnya hadis belum tidak menyebutkan ayat Quran belum menyebutkan hadis Jibril yang sangat panjang ya Ketika Jibril datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang iman, maka Rasul mengatakan al iman antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. <coughs> iman itu kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir dan beriman kepada apa? takdir baik yang baik atau yang apa buruk ini yang diucapkan oleh Ibnu Umar apa Al-Quran atau hadis hadis ya dalam Al-Quran ada ya ayat tentang takdir inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir ya. namun tidak dibaca oleh siapa Ibnu Umar Apakah kemudian kita katakan wahai Ibnu Umar, Anda belum menyebutkan dalil? Wahai Ibnu Umar, Anda salah. Kenapa Anda menyebutkan hadis saja? Kenapa tidak disebutkan ayat Al-Qur'an? Apakah seperti itu kita katakan kepada Ibnu Umar? Tidak. Karena dalil dari hadis cukup sudah. Ya. Itu salaf. Salafun salih ketika ditanya dalam segala masalah, baik masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Ketika ditanya, ya, apa dulu yang mudah untuk diingat? Apa dulu yang keluar dalam apa? Benak. Kalau yang keluar dulu hadis, baca hadis. Ya. Kalau ada ayat Al-Qur'an yang dihafal, baca ayat Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dan hadis kedudukannya apa? Sama. Fil ihtijaj di dalam menjadikannya sebagai hujjah. Wallahu a'lam bissawab. Tapi sepertinya ini sudah kita baca, ingat saya tadi. Uh, mudah-mudahan ada faedah baru dari apa yang kita baca ini. Nah, adalah ya. ilul Quran. Kata Syekh Robi selanjutnya, wahia dan Al-Quran itu atau sunnah itu adalah ilul Quran. Wahia ilul Quran. Bismillah. Sunnah itu adalah dalil-dalilnya Al-Quran yang menunjukkan Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran. Maksudnya fatubayyinu mujmalahu hadis itu akan menjelaskan ayat-ayat yang masih mujmal yang masih mujmal dirinci ya yeah. watu fasilul mujmal ya merincinya watu wadhihul mubham dan perkara-perkara yang masih samar juga dia Pak diterangkan dalam Al-Qur'an watu qayyidul mutlak dan ayat-ayat yang masih mutlak masih bebas kalau ada apa namanya aturan-aturannya ada takyidnya diterangkan juga waktu tuhassisul am ayat-ayat yang masih umum ya datang penghususannya dalam Al-Qur'an juga demikian ya waktu bayi nulanas salah hadis-hadis itu menjelaskan tentang sholat kepada kita awqat awqatiha waktu-waktunya a'dadaha jumlah rokaatnya tafasiluha rincian-rinciannya sifat-sifatnya madza naqra'u fiha apa yang kita baca dalam salat madza naqulu fir ruku' apa yang kita baca dalam ruku' madza naqulu fis sujud apa yang kita baca dalam sujud kullu hadza minas sunnati semuanya ini ada dalam sunnah wallahu yaqul dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa aqimus salaa wa atuz zakah wa yuksiru min dalik. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang seperti ini. Wa aqimus salah, wa atuz zakah. Banyak dalam Al-Qur'an wa aqimus salah, wa atuz zakah. Namun rinciannya tidak ada. Ya, tidak ada. Wa sunnah bayanat dalika wa fassalathu dan sunnah itu hadis itulah yang kemudian merinci menjelaskan tentang ayat-ayat yang masih mujmal itu ya yeah. Ini yang dimaksud dengan wahya ilul Quran, seperti yang diucapkan oleh Alimah Muhammad Ahmad bin Hambal. Wahya ilul Quran. Ya. Taib. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, wasiat dan pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya untuk serius di dalam mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Marilah kita laksanakan bersama. Ya. Gunakan di antara waktu kita untuk membaca hadis setiap hari. Ya. Satu hadis. Ya. Dari hadis-hadis yang apa namanya yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sekarang banyak media yang bisa kita apa baca. Ya majalah ya sekian banyak hadis dibahas dalam majalah ya di majalah syariah atau yang lain ya majalah kudwa atau yang semisalnya dari majalah-majalah ahli sunnati wal jamaah baca hadis-hadis tersebut atau kita membeli <clears throat> buku-buku hadis yang muktamad yang disepakati kesohihannya atau bagusnya buku tadi ditulis oleh orang-orang terpercaya dan juga diterjemahkan oleh orang-orang yang terpercaya. Kita baca baik-baik. Kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Kita beli buku itu ya, dengan terjemahannya yang bagus. Kita baca. kita Bulughil Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Juga demikian kita beli bukunya dengan terjemahannya yang bagus kita baca juga kitab Umdatul Ahkam ya kita kita baca kita beli dengan terjemahannya yang bagus kita baca ya kalau bukan untuk itu untuk apa kita hidup ya Al Imam Syafi'i rahimahullah pernah satu malam suntuk sepertinya tidak berbuat apa-apa semalam suntuk ternyata merenungkan apa hadis satu hadis beliau renungkan dengan berbagai macam jalan-jalannya dikeluarkan sekian banyak faedah. Sebagian ada yang mengatakan 100, sebagian ada yang mengatakan 1000 faedah. Ya. Ini kisahnya ketika Imam Syafi'i ya berkunjung ke tempat Imam apa? Ahmad bin Hambal. Muridnya Imam Ahmad bin Hambal murid dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Ahmad bin Hambal ini berusaha untuk anak-anaknya mencintai para ulama, termasuk Imam Syafi'i sering dipuji-puji oleh Imam Ahmad di hadapan anak-anaknya. Imam Ahmad punya beberapa anak, ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Saleh. Ya. Ini putra-putranya Imam Ahmad selalu dipuji Imam Syafi'i tentang waroknya, tentang ilmunya, tentang ibadahnya, tentang puasanya, dipuji pokoknya. Ya. Sampai suatu saat putra-putra Imam Ahmad berkesempatan bertemu dengan siapa? Imam Syafi'i. Ya, kisah ini masyhur. Datang Imam Syafi'i ke tempat Imam Ahmad bin Hambal. Disuguhi makanan. Ternyata Imam Syafi'i banyak makan, ya. Dimakan oleh Imam Syafi'i banyak, ya. ya. Ini anak-anaknya heran ini kok banyak makan ini, ya, ya kan. Menjadi catatan, ya, menjadi catatan. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i masuk ke dalam apa? Kamar beliau setelah dipersilahkan untuk masuk dan di luar kamar itu disiapkan semacam baskom berisi air untuk berwudhu kalau sholat apa malam hmm. sampai pulangnya Imam Syafi'i anak-anak Imam Ahmad memperhatikan gerak-gerik Imam Syafi'i sampai terheran Imam Syafi'i disuguhi makan habis dimakan ya, banyak beliau makan kemudian baskom yang berisi air tidak berkurang sedikit pun berarti berwudhu atau tidak berarti tidak berwudu Imam Imam Syafi'i tidak wudu ini ya sholat malam atau tidak ini ya kan ya kemudian sholat subuh tanpa wudu lagi ya tidak berwudu nah ini menjadi apa namanya pertanyaan besar bagi putra putranya Imam Ahmad bin Hambal maka putra putranya Imam Ahmad ini mengatakan kepada ayahnya wahai ayahku ini Imam Syafi'i kok seperti ini seperti ini Imam Ahmad hanya tersenyum saja beliau hanya tersenyum Kemudian beliau tanyakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Ternyata Imam Syafi'i rahimahullah semalaman tidak tidur. Ya. Dan beliau sholat subuh dengan wudhu sholat apa? Isya. Wudhu sholat isya. Ya. Jadi semalam suntuk itu, ya beliau hanya sholat witir. Kemudian semalam suntuk itu kata Imam Syafi'i, saya merenungkan satu buah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan saya ambil dari hadis tadi sekian banyak faedah. Ratusan faedah saya keluarkan dari hadis tadi. Hadis yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah hadis yang menceritakan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan melewati seorang anak yang sedang menangis karena burung pipitnya mati. Ya. Di situ Imam Syafi'i, eh, eh, di situ Rasul SAW mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'ala nugair. Wahai Abu Umair, anak kecil ini punya kunyah Abu Umair. Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burung kecilmu ini? Ya. Hadis itu direnungkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan mengeluarkan faedah ratusan faedah bahkan seribu faedah. Ya. Bisa ndak kita duduk merenungkan hadis tadi mengeluarkan seribu faedah? Bisa ndak? Ya. Dua saja habis ya kan. Satu, dua habis itu namanya. Tak bisa mengeluarkan faedah yang banyak. Namun Imam Syafi'i ya, merenungkan hadis tadi semalam suntuk. Ya. Adapun kenapa saya makan banyak? karena saya tahu bahwa saya bapakmu, yakni Imam Ahmad adalah orang yang sangat warok, seorang yang sangat hati-hati dalam mencari apa? Rizki, sehingga hartanya mesti halal. Ya, saya makan harta yang halal, yang baik. Ya, saya makan. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan ketahuilah, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ini memberikan kontribusi besar di dalam membela sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena diantara makar musuh-musuh Islam seperti orang-orang eh, orientalis dan seterusnya mereka mengatakan para ulama Islam ahlul hadis terkadang meriwayatkan hadis yang tidak ada faedahnya ya. ada di antara mereka yang mengatakan ulama hadis kadang meriwayatkan hadis-hadis yang tidak ada faedahnya apa faedahnya ya. menganggap remeh Ketika ditanya, apa contoh hadis yang kalian anggap itu remeh dan tidak ada faedahnya? Yang mereka sebut ternyata hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati anak kecil ini sedang nangis, ya, kemudian sedang apa namanya menangisi burung pipitnya yang mati. Rasul mengucapkan, Ya Aba Umair, ma fa'ala nuhair. Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burung kecilmu? Ya. Apa faedahnya kata mereka? Dibantah oleh para ulama faedahnya banyak ratusan faedah dari hadis ini ya. Baik. sangat banyak faedah dan barang siapa yang ingin melihat faedah hadis ini baca kitab Fathul Bari oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala banyak sekali faedah-faedah yang beliau sebutkan dan diantaranya adalah hasil dari apa yang direnungkan oleh alimamu imamu Asy-Syafi'i rahimahullahu taala Mungkin itu ikhwan yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. وصلى الله وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته